ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله sebagai biasanya marilah kita bersama-sama ucapkan salawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar بلياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله معاشر المسلمين Diktat kita yang ke-25 ini masih juga berkecimpung sekitar tauhid, sekitar keimanan serta petian-petian dari moralita Islam alat-alat yang kita pakai dalam kehidupan kita yang sementara ini untuk membahagiakannya untuk mewujudkan suatu keserasian antara kita dengan alam yang kita tempati penghuni-penghuni alam yang kita tempati baik yang kita lihat maupun yang kita tidak lihat dan juga meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini di sebuah taman tauhid. Di sini kita akan mengetahui sesuatu yang mungkin tidak sering kita ingat dan kita maka maka karena itu kita jarang bisa menilai nilai apa yang bisa kita berikan kepada nikmat demi nikmat rentetan dan rentengan nikmat Allah yang datang bersusul menyusul sehingga kita tidak bisa menilainya karena banyaknya dan karena bertubi-tubinya, kita sudah tidak bisa menilainya. Dalam hadis yang pertama nanti akan kita ketahui sampai di mana nilai sesuatu pemberian karunia Allah yang kita miliki dan kita rasakan efeknya pada kehidupan kita sehari-hari itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita karunia demi karunia. Nikmat demi nikmat yang tak terbatas banyaknya. Dan tidak mungkin kita ingkari. Dan pun juga tidak bisa kita syukuri. Sebab dia mengurniakan sesuatu dan tidak meminta balasan. Dia memberi karunia dan dia akan memerseni kita pula satu persenan di balik karunia itu. Jadi mengaruniakan kita iman itu karunia daripada Allah. Tidak bisa kita mendapatkan iman tanpa taufik, tanpa eh, rangsangan hati daripadanya yang menciptakan hati itu. Tidak akan kita terima iman. Biarpun gamblangnya seperti matahari jam 12 siang. Kita tidak akan terima itu kalau tidak ada karunia daripada Allah. Jadi karunia iman Disusul pula oleh Allah dengan karunia kita menyenangi iman itu. Itu karunia yang kedua. Begitu juga kita dipersaingi nanti. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dipersaingi pula surga. Coba. Jadi iman diberi. Kadang-kadang tanpa minta. Siapa di antara kita yang waktu masih dikandung oleh ibunya membuat satu permohonan kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah saya sebagai seorang mukmin kepada Allah, kepadamu dan memegang teguh agama Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara kita yang masih dalam perut ibunya minta daripada Allah supaya dijadikan mukmin? Bahkan sebelum itu, siapa di antara kita yang minta daripada Allah supaya rohnya ini dijadikan rohnya seorang muslim mukmin tidak ada roh kita ini bisa juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya kucing, maaf-maaf. Atau rohnya tikus. Toh juga roh. Tetapi tidak, Allah menjadikan roh kita ini rohnya manusia. Dan manusia bukan sembarang manusia, sebab ada manusia munafik, ada manusia kafir, yang hatinya petang dekat penuh dengan kegelapan syirik dan zalim kepada dirinya tapi kita tidak dijadikan seorang rohnya seorang mukmin ini saja sudah karunia ini kalau kita tetap berpegangan pada karunia ini dalam arti kata kita mensyukurinya sebaik-baik arti kata syukur kita diperseni lagi hari kiamat ini loh jannah ambilan jadi sudah dikasih kalau pegang teguh pemberiannya ini tidak kita cecerkan, tidak kita buang, tidak kita lempar-lemparkan, maka kita akan diberi pula upah ketabahan ini diberinya upah. Lalu saya tanya, ketabahan itu dari siapa pula? Dia juga yang menguatkan kita untuk menjadi tabah. Disinilah pentingnya doa. Disinilah pentingnya seorang mukmin selalu berdoa kepada Allah, berdialog dengan Allah. Langsung. Ingat saudara-saudara. Saya sekarang bicara dengan diri saya sendiri dan dengan saudara-saudara sebagai satu manusia sederajat. Kita belum sampai kepada khawasnya khawas belum sampai kepada intinya inti seperti para kutub seperti Sayyidina Abdul Qadir Jailani belum sampai ke situ karena itu saya anjurkan pada diri saya dan saudara-saudara dialoglah langsung kepada Allah sampai saudara merasakan lezatnya berdialog dengan Allah kiranya seorang yang bangun malam seperti semayanan dengan Allah Subhanahu wa taala bangun jam 12 ke kamar mandi mengambil wudhu duduk sholat duduk membaca Quran minta ini doa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak sedikit sebetulnya beliau sendiri sudah diberi sudah diampuni dosanya kalau ada dosa padahal tidak ada dosanya sudah disediakan segala-galanya untuk beliau jasa beliau sudah tidak bisa dinilai Allah mengerti itu jadi beliau sendiri sebetulnya tidak begitu banyak memerlukan itu, tetapi masalahnya adalah masalah mendidik kita umatnya. Supaya juga meneladani dia sallallahu alaihi wasallam duduk berdialog dengan Allah. Di waktu suka mendoa. Di waktu duka mendoa. Waktu dusuka itu sampai kalau Rasulullah SAW terlalu berasa girang segera dia terkeluar dari mulutnya Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri ya Allah jadikanlah kegiranganku ini dalam taatmu dan dalam mencari ridhamu dia khawatir girang itu tadi nanti keseleweng ke arah yang tidak tepat jadi kalau senang dia mendoa. Kalau dia suka eh, dalam keadaan susah dia juga mendoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, ya Allah. Kepadamu sendirilah aku mengadu kekuranganku, kelemahanku dan hina dinaku dipandang manusia di di Taif ini. Ini doa beliau di Taif. Itu semua doa di waktu suka dan duka. Seakan-akan dia ini tidak lepas daripada Allah. Di sini ada lezat. Kita tidak bisa merasakan ini kalau kita tidak mulai melatih diri ke situ. Dan jangan kecil hati. Jangan pesimis. Saudara bisa merasakan itu. Ini bukan ramalan ya. Saudara semua ini, termasuk diri saya, kita semua akan sama-sama bisa merasakan lezatnya berdialog dengan Allah bermunajat kepada Allah mengadukan segala-galanya kepada Allah memohon segala-galanya daripada Allah sebab Allah mengatakan pintu taubat tidak kututup rahmatku meliputi segala benda dan permohonanmu akan kuterima kurang apa lagi saudara-saudara ada tiga faktor pertama pintu taubat tidak kututup jadi seumpamanya seorang di antara kita berbuat dosa, kenapa dia mesti putus asa? Allah sudah bilang pintu taubat tidak pernah saya tutup. Terbuka. Malah karena imannya kita anggapan Allah lupa orang seperti neneknya Adam lupa waktu ku perintah jangan makan dari tanaman ini dia makan ya. Falam najid lahu azma. Adam lupa. Tapi lantas dia minta maaf. Dimaafi oleh Allah. Pintu taubat tidak pernah ditutup. Hendaknya kita terus masuk ke situ kalau kita berdosa. Rahmatnya sudah dikatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku meliputi segala benda. Sampai orang yang kafir sudah jelas menentang Allah. Udara yang fresh, yang bersih tidak di stop dari orang seperti itu. Matahari tidak disurupkan, tidak ditutup dari orang seperti itu. Nasi dia makan, air dia nikmati terus. Nikmatnya Allah tidak diputus. Walaupun nanti di akhirnya dia disediakan tempat yang tidak seperti kita. Jadi rahmatnya meliputi segala benda, termasuk orang kafir pun masih mendapat rahmatnya. Apalagi yang mukmin. Dan yang ketiga, doamu wahai manusia, ku terima. Ud'uni astajib laku. Mohonlah kalian akan kuterima permohonan, Cuma kapan saat pemberiannya itu bukan soal kita, itu soal yang akan memberi. Itu Allah. Jadi kalau sudah mendoa, percayalah bahwa doamu insya Allah akan diterima. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin permohonanmu ini akan diterima. Jangan mengatakan, Ya Allah, saya mohon menjadi seorang yang soleh. Ya, tapi hatinya apa apa aku ini bisa diterima soleh wong aku ini kayak gini. Aku wis mursal kayak gini apa bisa Itu jangan. Tidak ada yang ditolak oleh Allah, apalagi permohonan yang baik. Ketahuilah dengan yakin bahwa doa saya sudah diterima oleh Allah. Kalau ada sikap begitu waktu mendoa, nanti saudara habis mendoa itu akan berasa seret dalam hati, seakan-akan sudah lega. Itu tandanya sudah diterima oleh Allah. Di saat itu saudara harus mengatakan Alhamdulillah. Loh kok pakai mengatakan Alhamdulillah? Iya. Sebab yang menyuruh saudara mengangkat tangan yang menguatkan saudara mengangkat tangan berdoa itu Allah juga. Kalau dia sudah mengangkat tangan Anda, menggerakkan ingatan Anda untuk bermohon, maka ketahuilah bahwa dia sudah akan persediakan apa-apa untuk Anda di, untuk memberikan. Jadi kalau saudara sudah dipanggil, maksudnya begitu. Seperti saudara kalau sudah diundang oleh Bapak Presiden, itu setidak-tidaknya saudara akan dapat apa-apa. Jamuan antara sedikit banyak mesti dapat. Pemberian antara sedikit banyak mesti dapat. Kalau saudara sudah dipanggil oleh Allah untuk menghadap, mendoa, duduk di tempat-tempat yang bersih, suci seperti ini, tidak ada maksud apa-apa kecuali menambah pengertian, menambah memperdekat diri kepada Allah, maka Allah pasti akan menerima. Kalau tidak, percaya begitu saudara berarti saudara kurang yakin bahwa oh, yang gerakkan kaki kita melangkah dari rumah ke sini itu Allah semata ya betul kita diberinya semi kehendak termaju ke sini betul itu cuman yang menentukan role itu adalah Allah lantas kita mesti yakin karena tiga masalah yang saya sebut tadi pertama rahmatnya meliputi segala segala galanya pintu taubat tidak ditutup dan doa kita diterima maka sungguh kita ini orang yang keblinger kalau kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Allah yang begitu murah yang begitu rahmat begitu rahim tinggal kita sajalah yang mulai mau mendekatkan diri nikmat di belakang nikmat tidak pakai berhenti وصدق الله العظيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها kalau kalian wahai hamba-hambaku ingin mengijir nikmat-nikmatku belilah seluruh kertas yang ada di dunia tidak cukup menghitung nikmatnya Allah yang menjadi cilaka mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah yang menjadi celaka kalau setan masuk ke dalam dada kita, menyeret kita ke lubang syirik. Lubang mempersekutukan Allah secara tidak berasa. Karena itu Imam Ghazali mengatakan kita ini harus tetap waspada. Harus tetap sedar, tidak ghafil dan tidak tidur. Bagaimana caranya? Kalau saudara dikasih oleh Allah kesehatan, saudara bilang, saya ini menjaga kesehatan saya. Saya ini makan, saya jaga. Saya ini dirawat oleh seorang dokter spesialis. Makanya badan saya sehat. Ini mulai, ini samar. Seakan-akan tidak ada Allah yang menjaga kesehatan saudara. Hati-hati dari anggapan ini sering kita sendiri berbicara begitu sering, tidak berasa. Atau diberi kekayaan. Saya ini rajin, saudara-saudara, memikirkan perdagangan, makanya saya naik dagangan saya. Saya ini hati-hati dalam membeli barang dan menjualnya. Saya tidak sembrono seperti bulan itu. Beli barang belum tahu, pasarannya dibeli, rugi saya kan tidak. Saya ini hati-hati dan saya juga ya. Maklum saudara, sekolah saya ini sekolah ekonomi. Saya dapat dokteran des ekonomi. Makanya saya ini kaya. Ini saudara-saudara persis bagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini loh ceritanya orang yang mengatakan seperti Anda sekarang ini. korun dalam ayat Al-Qur'an, "Wa sadaqallahu Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena kepinteranku. Ma'asyiral muslimin. Kalau sudah setan masuk ke situ, lantas sering kita dikulinakan bicara begitu. Wah, coba saya ada ada fulan celaka saya. Coba tidak anjingnya fulan itu jenggong, Kemasukan maling saya tadi malam. Terus sampai orang ini tidak pernah nyebut Allah itu tidak pernah. Percaya apa tidak saudara-saudara? Kemungkinan ya, kemungkinan dan saya minta maaf saudara-saudara. Kemungkinan kita sendiri itu sering kena begini. Di sini alusnya jarum setan masuk. Justru ini nikmat yang paling besar, iman. Yang dirogoh oleh setan bukan duit, yang dirogoh oleh setan bukan bukan e, baju dan pakaian, dia tidak maukan itu, dia maukan yang paling mahal, iman. Atau ideologi. Iya, aku ini sembayang, ini sembayang, poso ya poso, tapi ke keadaanku sing wae, opo? Lebih itu loh wong sing ndak pernah sembayang ya bisa suki. Fulan itu saben anu ya minum ya main ya iso sugi ini satu influt satu jarum halus merubah kitabnya ideologi dan contohnya terlalu banyak saya ini dapat ilmu begini ini karena Ustadz Fulan seakan-akan bukan Allah yang memberikan ilmu kita bukan berarti mengungkiri sebab saudara-saudara ingat ya saya tidak bilang bahwa sebab itu harus kita buang begitu saja. Tapi kita mesti terus asosiasi kita kepada Allah. Selalu kita mesti ingat bahwa Allah lah yang mengadirkan saya memakan obat ini dan ini obat dengan takdirnya menyembuhkan saya. Itu boleh. Sebab itu obat diberi oleh Allah SWT daya-daya yang bisa menyembuhkan dan ada macam-macam lain diberi daya untuk mematikan tidak menyembuhkan semua orang tahu bahwa racun itu menyebabkan mati jadi saudara-saudara Allah harus kita sebut namanya dalam tiap masalah ya dengan takdir Allah saya sehat karena saya ya uh, ikhtiar menurut ilhamnya Allah saya jaga kesehatan menurut kersanya Allah saya juga bisa tidur tidak terlalu malam itu semua nama Allah itu harus disebut menetapkan bahwa semua itu daripadanya sebab apa? sebab yang menjaga kesehatannya luar biasa juga sakit percaya apa tidak saudara-saudara? Saya bisa bawakan buktikan dokter-dokter yang spesialis paru-paru dia kena TBC. Coba. Spesialis loh, bukan dokter uh, umum. Yang sudah ahli paru-paru dia kena TBC. Dan mati karena TBC. Jangan takdir Allah. Sebab seakan-akan dia itu bilang, wah aku ahli penyakit paru-paru, aku tidak mungkin kena paru-paru. Malah kita ini yang bahlul-bahlul di luar ini mengatakan, yo ya boyo, ya? ini tidak pancen saking kersaning Allah. uang ahli penyakit paru-paru iso TBC. Coba. Dan bisa mati. Apa dia lantas itu aku tidak punya pikiran obat iki, tak coba obat ini? Sudah. Semua sudah dicoba. Tapi yang memberikan sembuh mengatakan tidak. Aku akan jadikan penyakit itu sebab ajalmu sebab panggilanku itu sebab dan kau jalani itu walaupun dia mawut dalam ilmu spesialisasi paru-paru ini mesti kita ingat juga sehingga kita nanti kalau ada apa-apa ya karena saya menjaga karena saya yang itu saya itu jangan disebut sama sekali menghadap dengan Allah tidak boleh pakai aku mesti semuanya dikembalikan pada Allah hanya kepadamu ya Allah saya bisa baik. Hanya daripada mula saya bisa sembuh. Hanya karenamu saya jadi alim. Dan karenamu pula saya bisa amal. Itu terus dikembalikan. Itu nanti ditambah. Sebab Allah SWT mengerti bahwa manusia ini beriman. Dan mengembalikan segala-galanya kepada Allah SWT. Allah Swt akan terus menghadap kita Artinya kita ini dihadapi oleh Allah. Kalau kita menghadap dia, selama kita betul-betul berhadapan dengan Allah, mengkonsentrasi pikiran kita kepada Allah, artinya kita tidak meminta daripada yang lain, tidak menyebut yang lain, tidak takut kepada yang lain dan sebagainya dan sebagainya, maka Allah juga menghadap kepada kita. Kalau Allah sudah menghadap kepada kita, kita orang jaya. Jaya itu artinya berhasil dalam segala-gala perbuatan. Dan orang kuat. Dan orang bahagia. Jadi jaya dan kuat dan bahagia. Kalau kita terus madep kepada Allah betul-betul. Tidak lupa. Terus konsentrasi. Nanti itu ada pantulan konsentrasi ini kembali kepada kita juga. Malah kata sebagian ahli tasawuf bukan kepada saya pribadi kepada saya dan sinar ini menyinar kepada keluarga saya sampai kepada anak turun temurun saya itu barokahnya orang yang menghadap bisa memberi ada daya tarik kepada anak-anaknya itulah yang kita maukan tapi kalau kita sudah mulai berubah haluan kepada yang lain, Allah akan meninggalkan kita. Kalau kita sudah ditinggalkan oleh Allah, ya artinya kita menghadap orang lain ini, makhluk sesama kita ini yang tidak berdaya, tidak berkekuatan, tidak mempunyai eh, apa-apa. Eh, Jadi kita dilepaskan oleh Allah kepada atau bersama si lemah seperti kita ini. Dan saudara-saudara, satu masalah perlu saudara ingat dan bayangkan. Ini dibayangkan oleh ahli-ahli tasawuf. Bagaimana nanti di hari kiamat kalau kita sudah berhadapan dengan Allah dan melihat manusia-manusia yang kita dewakan, yang kita sanjung, keris, yang kita jadikan alat segala musabab di dunia dan sebagainya dan sebagainya kita lihat makhluk-makhluk itu semua pada telanjang bulat di hadapan Allah. Bagaimana hati kita getulnya? Wah iki wong-wong sing biyen tak dadekno Tuhan atau mirip Tuhan itu. Sampai ada ayat yang berbunyi dan ini juga sudah digambarkan oleh Allah. Nanti lo hati-hati. Nanti kamu akan bicara begini di hadapanku kalau kamu salah aluan. Apa bicaranya? Tallah in kunna fi dhalalin mubin. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ya Allah, demi Allah. Kita kami dulu itu ya Allah sesat. Soro kesesatan kita itu. Sebab kita melihat kamu ini seperti Tuhan, kami persamakan kamu, kami kami jadikan kamu wahai sembahan-sembahan setaraf dengan Allah. Sekarang kami lihat kamu telanjang bulat baru seperti baru keluar dari perut ibumu. Bagaimana getutnya kita melihat itu nanti? Aduk dari dunia ini kita sudah mulai hati-hati. Itu sebabnya pembicaraan kita di hari-hari seperti sekarang, saya kira, ya entah saudara-saudara punya pendapat ya, pendapat saya, lebih baik kita terus berbicara tentang tauhid dan akhlak. Saat ini masalahnya kita menjadi umat seperti begini. Saya tidak akan bilang umat apa ya, sudah saudara rasakan sendirilah. Kita sama-sama merasakan. Kalau ada orang um, menyebut umat ini umat ini umat Islam tidak ada yang nyebut. Kalau manusia sama manusia dum-duman rezeki umat Islam tidak keduman dilupakan manusia sebab kita maunya Allah SWT jangan lupa kamu kepada aku nah kalau kamu lupa kami tinggalkan kamu begitu coba sampai berapa lama orang bisa hidup seperti keadaannya umat Islam di dunia ini soro loh ini saya pakai bahasa yang saudara lebih ceto memahamkan ini satu kesengsaraan dalam hidup saya kira dan saya yakin semua ini masalahnya masalah tauhid Masalah kurang mantapnya itu iman belah, Sebab kita sudah tahu persis apa-apa yang sudah diimankan dan diyakini tidak sampai ada kesesatan sesudah itu dan tidak sampai ada kemelaratan sesudah itu dan tidak sampai ada kesusahan sesudah itu di dunia apalagi di akhirat. Jadi nanti ada orang-orang yang menjerit mengatakan Allah in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum rabbil alamin Cik bahlulnya kami di dunia dulu itu kok mempersamakan kamu ini dengan Allah. Lihatkan kamu sekarang telanjang seperti saya juga. Di hari dimana masing-masing sudah pada berhadapan dengan Allah. Tapi apakah itu ada artinya? Ada faedahnya? Tidak ada sama Allah tetap memberikan apa yang sudah kita perbuat di dunia. Semoga kita semua, semoga Allah mengajarkan kita bagaimana mentauhidkan dia semoga dia mengajarkan kita bagaimana menyembah dia sebaik-baiknya supaya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bagaimana mengikhlaskan ibadah untuk dia dan itu nanti yang akan merupakan nikmat yang maha besar di akhirat Saudara-saudara, sebagai contoh maha besar di akhirat. Saudara-saudara, sebagai contoh, inilah permulaan dari diktat yang ke-25. An Anas radhiyallahu taala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala yaqulu li ahwani ahli an nari 'adaban law anna laka ma fil ardi min shay'in كنت تفتدي به قال نعم Qala faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi Adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa syirk. Hadis ini Al-Bukhari. Anas meriwayatkan Rasulullah SAW pernah mengkhutbahkan antara gambaran-gambaran yang akan ada di akhirat nanti Allah akan mengatakan kepada orang yang paling ringan siksanya di akhirat paling ringan ahwani ahlin nar penghuni neraka yang paling ringan bukan yang paling berat yang paling ringan ditanya oleh Allah hei anak Adam umpamanya kamu sekarang memiliki seluruh harta yang ada di bumi memiliki dunia seisinya untuk menebus supaya engkau keluar dari tempat ini apa kau bayarkan itu semua dia bilang Naam ya Allah. Iya akan kubayarkan semuanya lalu Allah menjawab laku aneh di dunia dulu saya ah, kami minta daripadamu seenteng jauh lebih enteng dari itu sejak kamu masih di punggungnya Adam nenekmu la tusyrik bi jangan kau sekutukan aku tetapi apa buat apa boleh buat engkau mau kan syirik juga engkau tetap memilih syirik Padahal kita sejak sejak kita di dalam perutnya Adam, uh, punggungnya Adam, dikeluarkan seluruh turunan Adam ini di satu tempat. Lalu Allah SWT berfirman, Alastu bi rabbiku? Qalu bala. Wa idha kharaja rabbuka min bani Adama zurriyatahum wa, wa ala anfusihim, Alastu bi rabbikum? Qalu bala. An yawma qiyamati in inna kunna an hadha ghafilin. Dia bilang, waktu kami sejak kami eh, ingatlah hai hai Muhammad, nali eh, ketika kami mengeluarkan seluruh anak Adam dari punggungnya dan kami tanya, "Hei anak Adam, apakah kamu eh, bukankah aku ini Tuhanmu?" Semua menjawab, "Iya." Bala. Betul. Lah kok malah sudah keluar berbentuk kapsul badaniah seperti ini malah engkar Malah banyak yang ingkar. Ingat itu. Firman yang lain mengatakan dia bilang masalah anak Adam ini masalah aneh. Paling unik. Inni wal ins wal jinnu fi naba'in 'adzim. Akhluqu wa yu'badu ghairi. Arzuqu wa yushkaru ghairi ila akhiril hadis yang pernah saya bicarakan dengan saudara-saudara dalam salah satu majelis di Jame. Katanya Allah SWT dalam firman ini, masalah ada, anak Adam ini satu masalah yang unik sekali. Kami yang menciptakan dia, tetapi yang disembah bukan kami, orang lain. Kami yang memberi rezeki, tetapi yang diterima kasih bukan kami, orang lain. Wah, saya sekarang dapat ini kedudukan Wah ini coba tidak ada bupati tidak bisa saya dapat bikin Bukan Allah yang bilang terima kasih Allah, terima kasih Allah engkau menggerakkan hati bupati untuk mengangkat kami misalnya atau presiden untuk mengangkat kami. Tidak. Manusianya yang ditunjuk. Tidak ada asosiasi bahwa hati manusia itu digerakkan oleh Allah. Begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin itulah konklusi dari hadis pertama. Sebetulnya saya harus berbicara lebih terus terang. Jangankan di akhirat, di dunia saja saudara-saudara. Kalau kita kena bala, belum siksa neraka, sebetulnya ini top. Tapi saya ambil yang lebih enteng. Kalau kita kena satu penyakit seperti kanker, misalnya, di mana dokter semua sudah mengangkat kepala mengatakan kami tidak bisa, sudah tidak sanggup mengobati. Lalu itu pasien mempunyai satu miliar dolar, bukan rupiah, satu miliar dolar. Lalu dokter, lalu ada orang bilang, kalau kamu keluarkan seluruh duitmu itu sedekah, kamu akan sembuh. Kira-kira saudara-saudara apa itu orang tidak akan keluarkan? Kalau saya yakin, dia akan keluarkan. Apa sebab? Sebab dia takut mati, dia masih senang hidup ini. Hidup di dunia. Ini pernah terjalin dalam nasihatnya salah satu ahli tasawuf kepada Harun al-Rashid. Dia bilang, Harun al-Rashid, engkau minta kami nasihati. Ingatlah, dengarlah. Bahwa duniamu ini tidak ada artinya. Yang ada artinya nanti amalmu di akhirat itu. Dekatkanlah dirimu kepada Allah. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, andai kata kamu minum air, lalu air yang kamu minum itu tidak bisa keluar, merupakan maaf-maaf kencing. Lalu ada satu dok dan tidak bisa dapat cara cara keluar dan kamu harus mati. Tapi ada dokter satu mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya sanggup operasi, tetapi eh, saya minta separuh dari kerajaanmu ini kasihkan saya. Apa Anda tidak akan memberikan kepadanya? Dia bilang, "Ya, saya pasti memberikan. Saya cari waras." Separuh pemerintah ke kekayaannya itu akan diberikan kepada dokter. Cuma untuk mengeluarkan air kencing. Lalu ditanya yang kedua, dengan maksud sehingga Amirul Mukminin itu mengatakan ya yang separuh lagi saya akan berikan kepadanya. Jadi maksudnya dunia ini tidak ada artinya. Kami bersedia menebus hidup dengan seluruh harta yang kita miliki. Apalagi seksa Allah di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيها الناس إن الطمع فقر والقناعة راحة والعزلة عبادة والعمل كنز والدنيا معدن وكل إلى نفاد وشيك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باليوم berkata Saya dengar dari Rasulullah SAW dalam salah satu khutbahnya bersabda, wahai manusia, sebenarnya tamak itu sudah merupakan satu kemiskinan. Sampaian titeni, orang yang tamak itu kelihatannya orang seperti orang sudah kiri, padahal dia kaya. Pakaiannya mau ganti, males Sebab dia pikir kalau saya ganti nanti saya punya duit kalau Tamak membawa bakhil. Bakhil menjadikan manusia ini kesian. Seperti betul-betul sudah betul-betul melarat. Padahal tidak melarat. Karena tamak dia menjadi melarat. Dan tamak itu menganggap bahwa segala-galanya itu akan menghabiskan duitnya. Jadi dia berpikir dalam keadaan takut duitnya habis atau kekayaannya hilang. Ini namanya toma. Ini pagar. Banyak orang yang hidup di dalam keadaan toma, hidupnya tidak bisa senang. Pikirannya tidak bisa tenang. Akhirnya dia seperti orang yang sudah melarat. Mau makan saja eman. kuatir Kalau yang dikeluarkan ini tidak ada gantinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-qana'atu rahah. Orang yang nerimo rezekinya Allah, dia rahah. Dia senang. Dia hatinya tetap bunga saja. Tidak sampai terasa apa-apa yang membuat keresahan dalam hatinya atau kegelisahan dalam pikirannya. Wal uzlata ibadah. Kadang-kadang kita duduk menyendiri dalam masa-masa di mana teman sudah tidak bisa kita pilih suasana di luar tidak akan menambah ingatnya kita kepada Allah so kalau kita keluar lihat sesuatu yang melupakan kita kepada Allah mendengar sesuatu yang melupakan kita kepada Allah membaca sesuatu yang akan menyebabkan lupa kita kepada Allah apa obatnya ini Obatnya kita menyendiri saja di dalam kita punya rumah. Bicara di fitnah. Kita mengatakan A ditafsirkan oleh yang mendengar B. Dan harus kita menerima risikonya tafsiran orang. Bukan tafsiran kita sendiri yang berbicara. Apa obatnya? Dalam saat-saat seperti itulah Nabi SAW mengatakan uzlahmu itu ibadah sebab kalau kita keluar akan bermaksiat maka kalau kita tidak keluar sudah merupakan ibadah ada ibadah daripada kita keluar ibadah jadi maksiat seorang perempuan yang dia berpakaian seperti pakaian barat dia tahu kalau dia keluar dia maksiat maksiat kepada Allah menyebabkan orang lain juga ikut maksiat. Sebab orang yang tidak kepingin melihat menjadi melihat. Jadi dia dapat dosa melihat dia. Dia menjadi sebab orang itu melihat dia karena dia mempunyai daya tarik untuk dilihat. Maka perempuan ini sebetulnya lebih baik dia duduk di rumah menjadi ibadah. Uzlah. Uzlahnya dia lebih menjadi ibadah. Sebab sampai berapa lama dia bisa hidup menentang Allah seperti itu? Coba, boleh kita tanya. Saya mendengar, kepingin mendengar jawaban Sampai berapa lama? Cukup 50 tahun? Menentang Allah? Menyebabkan hamba-hamba Allah yang soleh menjadi syirir dan jahat? Menjadi cilaka? 50 tahun cukup? 50 tahun sudah mukanya berubah, rambutnya berubah, matanya sudah rabun, tidak melihat, kakinya sudah tidak bisa jalan, dia baru ingat, wah Kemana larinya ini orang? Akan kemana dia tidak ke liang kubur itu kemana? Coba. Lebih afdal dia dari mulai muda, dia gunakan kepemudaannya ini untuk meridhakan yang memberikan kepemudaan itu. Baru nanti diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup senang di dunia. Tidak mengganggu orang. Dan juga tidak diganggu orang perempuan yang keluar seakan-akan setengah menentang itu mudah diganggu mudah menjadi e, bala bantuannya setan dalam merusak anak-anak Adam yang beragama Islam ini sudah Yahudi merusak kita ideologi kita pihak-pihak lain bekerja keras untuk merubah kita punya agama supaya kita masuk agama mereka kaum yang tidak percaya pada Allah dan kaum yang syirik berusaha supaya kita juga ikut syirik tidak cukup semua itu ganyangan terhadap umat Islam perempuan-perempuan kita sendiri keluar untuk merusak kita sendiri lantas terwujudlah manusia-manusia maklar perempuan lantas terjadilah kekacauan dalam masyarakat kita ini saudara-saudara kalau sudah begitu, apakah salah Nabi Muhammad SAW mengatakan al-uzlah itu ibadah? Sudah uzlah saja. Tapi buat orang yang kuat, tentu hadis ini tidak dimaksudkan kepada mereka. Orang yang tidak kuat mau bilang apa? Daripada nerjang maksiat, al-uzlah itu ibadah. Ada hadis yang lain di saat dimana fitnah berkecamuk di mana manusia sudah tidak tahu yang mana benar yang mana tidak benar. Waktu itu kata Rasul itu sahabat tanya, "Bagaimana ya Rasulullah saya bekerja?" Dia bilang, "Gembalalah kambingmu. Ikutkan kambingmu di gunung-gunung sana dan jangan turun ke kota kumpul dengan orang." Itu afdal ibadah, ibadah yang paling mulia yaitu. Ada hadis begitu. Yang ketiga, al-amal kanz. Tiap amal yang kita kerjakan merupakan kans kans itu suatu barang yang e, seperti apa namanya ya? Kalau di sini e, merupakan harta terpendam. Jadi kalau kita amal baik itu seperti kita nanam harta. Giro. Seperti cek. Nanti kita akan mendapat tukarannya di akhirat. Gantinya itu di akhirat. Kalau kecil ya kecil, kalau besar ya besar. Kadang-kadang kelihatannya kecil karena niatnya bersih jadi besar. Itu tabelnya atau jadwal penukaran cek di akhirat itu sudah dikenal oleh tiap muslim melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang amalmu kecil wahai anak Adam tidak kelihatan, tetapi karena kamu ikhlas di akhirat jadi besar. Yang membesarkan itu adalah niatmu. Pernah Rasulullah SAW menceritakan kepada umatnya bahwa salah seorang perempuan tukang berbuat segala maksiat. Pada satu saat ia melihat seekor anjing yang haus, ngelak, mau minum. Airnya itu dalam, ditimbahkan oleh perempuan itu. Diberikan pada anjing ini. Sehingga ini anjing itu minum dengan senangnya sampai puas dia tinggalkan itu tempat dia. Ini perempuan Allah memaafkan dia, menempatkan dia di jannah karena memberi minum anjing. Harganya itu anjing apa sih? Dan apa harganya air yang ditimbakkan dari sumur itu? Paling banyak satu cengkir yang diminum oleh anjing. Katakan tiga cengkir lah sudah. Berapa harganya air tiga cengkir? Tetapi dia mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi rumah yang lebar dan luasnya seperti langit-langit dan bumi. Karena air tiga jengkir. Amarnya sedikit. Tapi besar nilainya di akhirat. Itu tabel itu, termasuk tabel. Kita memberikan seorang miskin di muka pintu kita hari Jumat atau bukan hari Jumat. Kelihatan dia perlu, kita kasihkan apa yang ada secukupnya. Lalu karena kita ikhlas, itu nanti akan menarik kita di akhirat amal yang sedekah seratus ribu yang kita eh, bacakan dalam siaran masjid di Jameh, Pulan memberikan seratus ribu untuk membeli genteng itu malah tidak ada nilainya bisa saja loh kok begitu iya sebab niatmu tidak betul niatmu supaya kamu disebut oleh takmir jarhum supaya kamu ini mempunyai ini akhirnya kamu tidak disebut sama Allah sebab Allah bilang sudah cukup kamu disebut oleh takmir jarhum Tapi satu orang menyedekahkan satu keran. Ini loh saya punya keran di rumah, taruh di sini. Tolong ditaruh di sini. Ditaruh betul-betul dan orang wudhu dari itu ganjarannya dapat seperti orang yang wudhu, yang punya pek di rumah. Apa sebab? Ya sebabnya dia niatnya baik, ikhlas. Jadi amal itu kanz, simpenan. Nah, saudara terserah Mau berapa banyak saudara menyimpan untuk akhirat, ya sekarang ini waktunya. Kalau kaum tasawuf, mohon jangan diketawai ya. Kaum tasawuf itu punya buku di kantongnya. Orang semua mengatakan, Allah apa ini buku di catatan. Dia mau tahu hari ini dia ini tuno apa badi. Kalau mau tidur dia duduk membaca bukunya tadi pagi saya bangun tidur amal saya ini amal ini amal ini amal ini sampai mau tidur sekarang ini di jumlah berapa yang kredit berapa yang kata orang dagang utangnya berapa untungnya berapa dia berasa lega kalau jumlah untungnya lebih banyak Alhamdulillah taatku luwe akeh tenimbang maksiatku dia syukur Ya Allah, besok tambah lagi toat saya ini. Lah kalau maksiatnya banyak, dia tidak bisa tidur kalau tidak purpuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia minta dibereskan malam itu. Supaya kalau dia terjadi sampai wafat malam, dia tidak sampai ada bawa utang. Begitu kira-kira mereka punya pekerjaan. Lah kita ini sekarang mau berbuat maksiat gelondongan dan tidak pernah taubat. Jadi kita ini menggelindingkan dream-dreaman maksiat. Tidak pernah ada satu orang ingat kalau mau tidur, ah aku tak tobat di sini. Atau bangun malam untuk tobat. Ini kekurangan. Ini satu ini satu perbuatan yang perlu dirubah, perlu diatur. Di sinilah letaknya seorang yang selalu ingat kepada Allah dengan orang yang sebaliknya. Jadi kita ini menghadap kepada Allah terus supaya dia menghadap kepada kita. Maaf-maaf, kalau kita ungkuri, hati-hati. Sebab dia akan meninggalkan kita. Apalagi kalau kita mengungkuri dia menghadap sesembahan-sesembahan manusiawi ini. Ya, buyar saja kita punya hidup. Waliyadillah Wad dunya ma'din. Dunia ini bagaikan tambang. Ini dunia, saudara boleh gali daripadanya Ini merupakan tambang. Amallah sebanyak-banyaknya. Nanti saudara akan bisa harganya itu di akhirat. Saudara gali dari tambang dunia ini sekuat tenaga Anda, nanti di akhirat akan Anda terima itu semua. Dan harus yakin saudara bahwa saudara akan terima itu. Tidak akan ada yang luput. In khairan fa khair wa in syarran fa syar Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa kullun Dan segala sesuatu menuju kelenyapan yang segera. Segera akan lenyap. Tidak lama akan lenyap. Segala sesuatu ini akan tidak lama, pasti ada. Dunia ini yang kata ahli biologi, ahli geologi, dunia katanya sudah 5 miliar tahun, itu tidak lama itu 5 miliar. Kalau saudara bandingkan dengan apa umur kita nanti di akhirat. Jadi dunia ini pun segera akan habis. Dan saya kira yang untung di dalam dunia sekarang ini ya kaum mukminin ini. Saya yakin ini. Orang lain yang tidak ada dasar iman itu sumpah. Sumpah sebab dia mencari pegangan. Kita sudah punya pegangan. Al-urwatul wuthqa, lam fisama Betul saudara? Marilah kita tetapkan pegangan kita kepada itu, kepada Allah dan bertekad untuk melanjutkan itu semua sampai kita ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama kita menikmati hari akhirat. Melihat pembalasannya Allah Subhanahu wa taala yang baik kepada kita dan turunan kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah acara berikutnya dengan menjelaskan kembali tentang penggunaan kalender Islam, yakni dengan memakai tahun Hijriah dan hitungannya memakai komariah. Maka bagaimanakah bila terjadi tentang awal Ramadan? Kalender menetapkan bahwa awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, sedangkan menurut Rukyah Saudara-saudara, terus terang saja saya belum mengerti maksud penanya ini. Begitu panjang saya kok kurang jelas, apa saya kurang bisa meneliti. Tapi yang sudah jelas, kalender Islam itu justru kalender yang berhitungan bulan. Jadi bulan Ramadan dan lain-lainnya, baik dasarnya ru'yat, baik dasarnya hisab, dua-duanya ini tidak akan merubah kalender. Zaman Nabi dulu belum ada Januari, Februari, Maret, April ya juga orang puasa dan nutup puasa dengan bulan, dengan ru'yah. Jadi saya kira sudah jelas ini masalahnya kalau saya tidak salah tangkap, masalahnya ya masalah kita sendiri. Kalau kita lihat bulan, kalau kita mau pakai ru'yah, kita lihat bulan dan kita mulai puasa. Lihat bulan lagi, kita tutup puasa Begitulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalender Islam tetap 7-800 tahun dulu belum ada umat Islam memakai dan tidak akan umat Islam mau memakai Agustus, September, Oktober, November tidak akan mau mereka sebab kalau saudara menawarkan pada umat Islam waktu itu pakailah Agustus dia bilang apa? Kamu menghina kami ya? Apa kami tidak punya kalender? Kamu suruh kita numpang kalendernya orang itu akan dijawab begitu Ya juga mereka puasa dan tutup puasa, buka puasa seperti mana biasa kita sekarang. Jadi saya kira ya kalau tidak salah itu tidak akan me me mempengaruhi masalah kalender sama sekali. Kalender berjalan. Ya kita memakai kalender hijrah. Artinya kita juga puasa dan menutup puasa seperti biasa. Begitulah kira-kira. Barangkali nanti penanya akan ada masalah yang lebih anu lagi ya boleh dia datang pada saya nanti saya bicarakan lebih atau tanya saja pada ahli-ahli falak di sini Kiai siapa nih Kiai Haji Abdul Muti coba ditanyakan saja barangkali bisa lebih puas saudara mendengar jawaban beliau itu Apa Tafadhol seorang pekerjaannya menggunakan uang pada suatu hari mengakhirkan anaknya bagaimana hukumnya jamuan dalam pesta pernikahan Seorang apa? Membungakan uang. Orang yang membungakan uang, kalau kita tahu pasti bahwa dia tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali membungakan uang dan tidak punya harta benda lain kecuali hasil bunga, ya kita dimakrohkan bahkan makroh tahrim makan dari makanan orang itu. Tapi kalau dia mempunyai hasil lain atau diperkirakan oh dia mempunyai keadaan harta lain ya kita husnudzon datang sajalah sebab jamuan men menghadiri walimatun nikah itu diwajibkan oleh syariat jadi kita hadir saja tapi kalau tidak karena syariat juga melarang kita memakan uang haram maka daripada jalbul masalah lebih baik ada darul mafasid. Supaya itu uang haram yang masuk ke perut kita tidak ngukus, membingungkan kita punya pikiran, kukusnya lebih baik kita tidak hadir. Jadi kalau itu orang dikira-kirakan, tidak perlu kita tanya. Ya kalau kita kira ah ini orang masak bunga semua ini, mungkin ada hasil lain, mungkin ada tinggalan, uh, mungkin itu sum apa mungkin itu anteran dari calon mantunya dibagi mantunya orang soleh bisa saja bisa juga ada uang 70 ribu 100 ribu itu yang dibikin e, jamuan ya kita makan tidak apa-apa alhasil kita kalau bisa ya jangan sampai tidak hadir kecuali kalau kita yakin bahwa ini orang dari duitnya sendiri dan calon mantunya itu tidak memberikan kemungkinan sekuat apa itu ya tidak hadir ya Begitu saja. Silakan. Seorang muslim melihat kemungkaran sedang ia tidak menghentikannya karena untuk mencari pengalaman agar diambil hikmahnya. Apakah ia berdosa? Karena di sini ada dua pelanggaran. Nabi memerintahkan tiap orang yang melihat mungkar diwajibkan menghentikan mungkar itu. Dia tidak menghentikan. Lalu dosa yang kedua, dia akan mencari dari hasil mungkar ini satu pengalaman dan ini saya kira dosa lagi jadi sudah jelas ini dia berdosa sebab mungkar itu tidak boleh ditolerir tidak boleh dimaafkan mesti di, diusahakan supaya dia terhenti tidak berlarut-larut berjalan terus ya kasih apa itu ya apa hadis nah mohon penjelasan dari hadis berikut ini inna ukila ya Rasulullah al min jari Muhammad jari Muhammad ahadu ilaik aw min hadil maqa'ir allati yaqta'ar fi fiha nas faqala bal min hadil maqa'ir matmasin al-barakah aidin nas aidil muslimin Saudara penanya, jika ini hadis maka saya belum tahu identitasnya hadis ini, hadis sahih apa tidak. Ya, jadi saya kira sampai kita ketahui benar eh, riwayatnya hadis ini. Maksudnya hadis itu ditanya Rasulullah, wudhu daripada bekas-bekasnya orang ini lebih abdol, lebih anda sukai, apakah eh, wudhu bekasnya di tempatmu sendiri ya Rasulullah? Dia bilang, tidak, saya lebih suka wudhu bekas-bekasnya orang ini sebab saya mau kepingin dapat barokah. Hadis ini kok seperti belum saya pernah dengar dan juga saya belum tahu identitasnya. Jadi perlu nanti saudara penanya yang terhormat menjelaskan pengambilannya dan dari kitab mana, e, riwayat siapa dan seterusnya. Ya juga perlu nanti juga kita carikan juga tafsiran yang lebih e, fleksibel yang bisa diterima ya seperti kok seperti belum mantap betul. Kepada saudara penanya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam majelis yang akan datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengena maudhu seperti yang kita bacakan sekarang ini daripada pertanyaan-pertanyaan yang agak aneh-aneh seperti tadi. Saudara-saudara untuk penutup mari kita bersama-sama membaca doa. يا ربنا فرحنا بأننا